الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita sekalian dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu menambahkan keimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin karena di antara penyebab-penyebab seseorang melakukan perbuatan dosa adalah lemahnya iman dan tidak ada yang pendorong untuk melakukan ketakwaan kepada Allah. Kemudian sudah kita membahasnya, poin yang kedua adalah bodohnya tentang Allah Azza wa Jalla dan perintah serta larangannya. Kemudian seseorang tertipu dengan ampunan Allah dan juga banyaknya syubhat dan syahwat serta berteman dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas bagaimana kita mengobati penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Yang pertama adalah taqwiyatul iman billah azza wa jal wal yawmil akhir wa ihya'il qulubi bit taqwa wa ihya'ul qulubi bit taqwa wal khawf min Allah azza wa jal Adapun solusi jalan keluar atau obat yang bisa kita jadikan untuk mengobati dan menghindarkan penyebab-penyebab seorang melakukan perbuatan maksiat adalah yang pertama menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala serta keimanan kepada hari akhir menghidupkan hati dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati dengan rasa takut menambahkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jal penulis mengatakan waqad waqad qaddamna anna min asbabi kasratil ma'asi dha'fal iman kami sudah berbicara di depan bahwa di antara penyebabnya banyaknya perbuatan maksiat adalah lemahnya iman. Lemahnya iman disebabkan juga perbuatan maksiat. Karena bagaimana sudah tetap dalam hati kita merupakan sebuah keyakinan yang sudah mantap karena sudah berkali-kali kita dengarkan dan kita pelajari akidah ahli sunnah bahwa al-iman yazidu wa yankus yazidu bil ta'a wa yankusu bil maksiyah bahwa iman bisa bertambah dan berkurang berkurang bertambah dengan perbuatan taat kepada Allah dan berkurang dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka orang yang berbuat maksiat imannya akan berkurang dan iman yang kurang akan menyebabkan orang untuk mudah untuk melakukan maksiat oleh karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa perbuatan maksiat akan melahirkan perbuatan maksiat yang lainnya. Kalau kita biarkan kita berkubang dalam satu dosa, maka dosa tersebut akan menghantarkan kita kepada dosa berikutnya. Dosa tersebut akan menghantarkan kita kepada dosa berikutnya dan berikutnya, seterusnya kalau kita biarkan. Perhatikan bagaimana seseorang ketika dia rela meninggalkan sholat, maka dia pun juga akan melakukan dosa yang lain. Ketika dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya, tentunya kepada yang lebih bawah dari orang tua dia akan lebih berbuat tidak baik dan tidak senonoh kepadanya. Artinya, perbuatan dosa bisa melemahkan iman, dan iman yang lemah bisa menyebabkan perbuatan dosa yang lain. Dengan kata lain, perbuatan dosa bisa menghantarkan orang untuk melakukan perbuatan dosa yang lain. Wassalafu radhiyallahu taala anhum kanu yajtahiduna fit ta'at wal ibadati hatta idza qila li ahadihim al qiyamatu ghadan mastata'a an yazida syai'an. Adapun salafus saleh radhiyallahu taala anhum dari kalangan para sahabat dan generasi berikutnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in mereka orang-orang yang ia yajtahiduna fit ta'at bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin di dalam beribadah kepada Allah hingga ketika dikatakan kepada seorang di antara mereka bahwa akan terjadi kiamat besok misalkan satu permisalan, maka dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu dari urusan dunia ini. Kenapa begitu? Li'annahum kanu yabzaluna awqatihim wa amaruhum fittoah Mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh ya, menggunakan waktu mereka bersungguh-sungguh menggunakan umur mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memiliki pemahaman agama yang baik memiliki al-fiqh fid din sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan akan difahamkan agama maka orang yang memiliki al-fiqhu fid-din, at-tafaqqu pemahaman yang baik tentang agama ini tentunya tidak akan ada waktu yang dilewati dengan sia-sia. Tidak akan pernah ada satu rupiah pun dari hartanya yang hilang dengan sia-sia. Maka semua yang ada padanya dari waktu, dari harta, dari apa yang ada padanya akan ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang yang memiliki pemahaman agama yang baik, dia akan berniat ketika mengerjakan yang wajib lillah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah. Ketika dia mengerjakan yang wajib atau yang sunnah, maka dia berupaya bagaimana perkara yang wajib atau yang sunnah tersebut sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat yang dilakukannya tidak sia-sia. Zakat yang dikeluarkannya tidak sia-sia. Puasa yang dilakukannya tidak sia-sia. Karena dia berupaya bagaimana dua syarat amal tersebut diterima. Yaitu ya, dua syarat diterimanya amal tersebut dia usahakan. Yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Alaihi Wasallam. Demikian dengan yang haram. Ketika dia melalui yang haram, dia segera berkembali kepada Allah istighfar. Ketika dia melalui yang makruh, ya, dia tinggalkan karena itu tidak ada artinya dan ketika meninggalkannya mendapatkan pahala di hadapan Allah. Bahkan yang mubah pun, ketika dia makan, ketika dia minum, ketika dia bekerja untuk memenuhi uh, nafkah keluarganya, dia niatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah sehingga tidak terlintas dan tidak terlewati baginya waktunya sedetik pun kecuali dia mengharapkan pahala Allah Rabbul Alamin. Maka di sini perlu at tafakku fiddin. Oleh karena itu disebutkan para salafus soleh kanu yabdaluna awqatihim wa a'marhum fit tu'ah. Mereka mengupayakan semua waktu dan umurnya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang tentunya ada istirahatnya. Tentu orang ada diamnya. Maka istirahat dan diam tentunya itu perkara yang mubah bahkan bisa jadi wajib. Bagaimana kita memahami? Bagaimana kita at kufitim dalam istirahat kita? Bagaimana seseorang memahami dengan agama ketika dia bekerja? Melihat dari kacamata pandang agama. Maka kalau orang yang memiliki pemahaman agama yang baik dan yang benar, maka tidak akan ada sia-sia dari umur, dari waktu yang dilewatinya. Dan salafus saleh wala yudakhiruna min dzalika syai'an liquwati imanihim wa taqwahum wa khawfihim min Allah azza wa jal. Dan mereka salafus saleh ya, dan mereka tidaklah menyimpan ya, yaitu min dzalika syai'an ya dari waktunya ini atau dari umurnya kecuali untuk ketaatan kepada Allah disebabkan apa? Disebabkan kuat kekuat kuatnya iman mereka, ketakwaan mereka, rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pemahaman agama yang benar sangat menentukan kualitas seseorang, sangat menentukan kualitas pribadi seorang muslim sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Syafi'i hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa wa illam yakuna lahtibara lidatihi kehidupan seorang pemuda demi Allah sangat ditentukan oleh ilmu dan ketakwaannya apabila ilmu dan takwa tidak ada padanya lahtibara lidatihi maka dirinya tidak dianggap maka tidak ada harga pada dirinya maka di sini ilmu dan takwa ilmu at tafakku ilmu al-fiqh fitin, yaitu pemahaman terhadap agama ini takwa adalah yaitu mengamalkan ilmunya atau lebih singkat lagi para ulama memberikan definisi takwa adalah mengamalkan mengerjakan ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkataan uh, eh, Tariq bin Habib rahimahullahu taala. Ikhwan fitin pendengar roja yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bahwa para sahabat mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan taat kepada Allah. Mereka orang yang bersungguh-sungguh menggunakan waktunya, menggunakan umurnya dalam rangka ketaatan kepada Allah di mana tadi saya katakan di depan bahwa orang yang memiliki pemahaman agama yang benar yang baik dan yang benar maka orang tersebut waktunya semuanya akan berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Seorang muslim tahu bahwa dia akan ditanya oleh Allah tentang umurnya. Seorang muslim dia tahu bahwa akan ditanya bagaimana waktu mudanya dihabiskan, habiskan. Rezekinya dari mana dia dapat, untuk apa dia gunakan. Dan juga ilmu yang dimiliki untuk apa dikerjakan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama ibni Adam 'inda rabbih yawm al-qiyamati hatta yus'ala an khamsin." tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hadapan Tuhannya, di hadapan Robnya, di hadapan Allah Rabbul Alamin pada hari kiamat hingga ditanya tentang lima perkara. Yang pertama an umrihi fi ma'afna umurnya untuk apa dihabiskan? Dihabiskan untuk ketakwaan dan ketaatan kepada Allah atau untuk durhaka kepadanya? Dihabiskan untuk mempelajari ilmu, untuk mengajarkan ilmu, untuk perkara-perkara yang bermanfaat atau dipakai untuk perkara-perkara yang mendorong dirinya ke dalam kedurhakaan Allah Rabbul Alamin. Na'udzubillah. Wa an syababihi fi Waktu mudanya, untuk apa dia gunakan? Untuk apa dihabiskan? Untuk berfoya-foya? Untuk berhura-hura? Menghamburkan harta orang tuanya? Menggunakan waktu mudanya untuk bersenang-senang? Bahkan berapa banyak pemuda di zaman ini yang sudah tidak mengindahkan etika Islam, tidak mengindahkan akhlak Islam, lebih mengutamakan budaya-budaya yang bukan muncul dari Islam, menelan mentah-mentah budaya Barat, mengadakan hubungan bebas dengan lain jenisnya, dan sekarang sudah menjadi hal yang merata subhanallah naudzubillah min dzalik mari kepada bapak kepada ibu para orang tua kami serukan agar kita menjaga anak-anak kita jangan biarkan kalau kita punya anak laki-laki mengganteng wanita yang bukan mahramnya berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'ati mahramin. Nabi bersabda janganlah di antara kalian berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali dengan dengan, dengan mahramnya. Ya. Maka berapa banyak wahai para ibu anak-anak wanita yang ibu cintai sejak kecil berada dalam buayan bunda sejak kecil diteteki, disayangi. Malam seorang ibu nggak bisa tidur karena anaknya dibesarkan, dididik. Berapa banyak uang untuk biaya pendidikannya. Coba perhatikan, sekarang berapa banyak wanita-wanita yang mati di tangan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Disebabkan apa? Disebabkan pergaulan bebas. Mengetahui ya perempuan yang hamil bingung dibunuh dan dibuang naudzubillah subhanallah kalau tentunya ibunya akan menjerit ya dan sudah berapa kali kita ulang-ulang perkara ini terjadi dan terjadi dan berapa banyak orang mengatakan nggak nyangka orang ini membunuh wanita itulah akibat ketika seseorang tidak mengindahkan perintah Allah Perhatikan wahai saudaraku, ketika Allah menyuruh kita, ketika Allah memerintahkan kita mengerjakan sesuatu, melarang sesuatu, tidak lain kecuali untuk kebaikan kita, tidak lain kecuali untuk kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah wa li idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, ya, sambutlah ketika Allah dan Rasulnya meniru kalian untuk apa? Lima yuhyikum untuk sesuatu yang menghidupkan kalian dan kehidupan merupakan kebaikan sesuatu yang hidup memiliki sifat yang tumbuh, berkembang, ber, berbuah pohon, ada ranting, ada daun, ada buahnya yang semuanya bisa diambil manfaatnya maka ketika Allah melarang untuk berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya tentunya untuk kebaikan hamba tersebut. Perhatikan, ketika itu dibiarkan, ketika itu merajalela, akhirnya terjadi perzinahan, akhirnya terjadi wanita-wanita yang hamil di luar nikah. Untuk kemudian apa? Untuk kemudian minta tanggung jawab, ya, lalu tidak bertanggung jawab laki-lakinya, kemudian dipukul, dibunuh dan seterusnya dan seterusnya. Naudzubillah. Sudah berapa banyak wahai para ibu? Wahai para ayah? tegakkah kita? Relakah kita anak-anak kita menjadi korban seperti itu? Tentu kita akan menjawab seribu kali tidak. Kita tidak akan pernah rela anak-anak kita menjadi korban. Demikian juga kita tidak akan pernah rela sedikit pun anak kita menjadi pelaku kejahatan, pelaku kriminal, menghamili anak orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, berdengar roja yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan sabda Nabi tadi, tidak akan pernah bergeser kedua kaki anak Adam di sisi Allah, pada hari kiamat sampai ditanya tentang lima perkara yang pertama tentang umurnya di mana para sahabat dahulu menghabiskan umurnya untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memiliki pemahaman agama yang baik, istirahatnya mendapatkan pahala, makannya mendapatkan pahala, minumnya dalam rangka ketaatan kepada Allah, bahkan buang air kecilnya semuanya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua waktu muda untuk apa dihabiskan? Wahai para pemuda, Jangan Anda mengatakan masih muda kemudian mencari mencari jati diri dan melakukan apa yang dikehendaki. Ketahuilah bahwa waktu muda yang kita miliki yang sudah berlalu atau sedang berlangsung semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sejarah bagaimana pemuda di zaman sahabat bagaimana pemuda di zaman berikutnya Al-Imam Al-Bukhari 16 tahun ditebak tentang hafalan hadis di, diuji di depan beberapa masyayikh kemudian disampaikan hadis yang berbolak-balik lalu sekali mendengar beliau menghafalnya dan kemudian beliau mengulangnya dengan membetulkan kesalahan yang tadi dibolak-balik untuk mengetes dan mengujinya umurnya 16 tahun demikian dengan Abdullah bin Mas'ud seorang pemuda yang memiliki kemampuan ya, dalam ilmu Al-Quran dan lain sebagainya masih banyak. Kalau kita lihat lembaran-lembaran sejarah, maka wahai para pemuda, ya, ingatlah akan berakhir masa mudamu. Ya, kalau masa muda dipakai untuk berpoya-poya, untuk berhura-hura, ketahuilah di masa tuamu Allah tidak akan menjagamu ihfadillah yahfadka ihfadillah tadi itu jahal jagalah Allah Allah akan menjagamu Ibnu Rajab Alhamdulillah mengatakan dalam kitabnya Jami'ul Ulum Hikam bahwa ada orang tua ya yang sudah renta ya belum belum begitu tua tapi sudah renta kenapa karena di masa mudanya tidak dipakai untuk ketaatan kepada Allah anggota badannya tapi ada orang sudah tua masih tegar kakinya masih tegak, melangkahkan kakinya menuju ke masjid menjalankan sholat berjamaah. Tatapan matanya masih tajam, pendengarannya masih tajam, ingatannya masih kuat. Kenapa? Karena di masa mudanya dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di masa tuanya Allah masih menjaganya. Kita lihat bagaimana umur para ulama 80, 90 bahkan lebih daripada itu mereka masih tegar, masih segar ingatannya. Masih bisa berfatwa umur sebegitu. Masih menjawab persoalan-persoalan umat sebagaimana Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah taala dan yang lainnya. Ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Salafus salih kanu yatawarra'una 'an daqa'iqil ma'asi liquwati yakini likuwati yakinihim biwuqu'il uqubah bahwa para salafus soleh mereka ya sangat warok, sangat menjaga meskipun dari perbuatan maksiat yang kecil. Ya. Kenapa? Karena kuatnya keyakinan mereka biwuku'il uqubah, yaitu terjadinya akibat dari perbuatan dosa tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Anas radhiyallahu taala mengatakan innakum lata'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum min asy in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat rawahu bukhari Sesungguhnya kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan di mana perbuatan itu menurut kalian lebih ringan, lebih kecil, lebih tipis dibandingkan rambut, sehelai rambut. Namun kami menghitungnya dan memasukkannya pada masa Rasulullah SAW termasuk perkara-perkara al-mubiqat yaitu yang membinasakan. Mari kita perhatikan sekarang riba ya sudah merajalela. Orang sudah beda pandangannya seakan-akan nggak bisa hidup kecuali dengan uang riba. Kehidupan bebas, laki perempuan dianggap hal yang biasa. Ya. Seseorang ketika melakukan perbuatan dosa seakan-akan merupakan satu kebutuhan Na'udzubillahi min dalik. Tidak ada penyesalan sedikit pun ketika seseorang bisa menipu orang lain. Bahkan sebaliknya, ada kepuasan. Tidak ada perasaan penyesalan sedikit pun ketika dia bisa menyakiti orang lain, ketika meremehkan orang lain, ketika mencaci maki orang lain, ketika merugikan orang lain, bahkan sebaliknya ada kepuasan. Nauzubillah min dzalik. Tapi kita perhatikan bagaimana perkataan Anas radhiyallahu taala an. Innakum lata'maluna a'malan hiya azab min fi a'yunikum min asy In kunna la naudduha, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Sesungguhnya kalian akan melakukan benar-benar akan melakukan perbuatan-perbuatan menurut pandangan kalian, menurut pemahaman kalian lebih ringan, lebih kecil, lebih tipis dibandingkan selai rambut. Namun sesungguhnya kami memasukkannya dan menganggapnya termasuk perkara-perkara yang membinasakan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gosip, ribah akan menjadi kacang goreng yang kita makan dengan santai dan enaknya sambil minum teh hangat, teh panas. Begitulah kenyataan. Begitulah kenyataan pada saat ini. Kalau dikatakan sebelumnya oleh Al-Khattabi yang meninggal pada tahun 388 Hijriyah, beliau katakan, "Ma bin ahadin eh, jalasan nasa fi hadal zaman wa 'asharahum illa qallat salamatuhu minal ghibah. Gak ada seorang pun yang duduk bersama manusia pada zaman sekarang ini, yaitu pada zaman beliau mengatakannya. Kapan itu? Tahun 388 Hijriah beliau meninggal. Sebelum tahun tersebut berarti beliau mengatakannya. Kecuali sedikit yang selamat dari ribah. Pasal ribah merupakan dosa besar ayuhibbu ahadukum la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu Janganlah satu sama lain saling gibah apakah mau makan bangkai saudaramu sendiri tentu kalian jijik namun sekarang menjadi suatu menu utama dalam satu majelis dan seterusnya dan seterusnya maka benarlah apa yang dikatakan oleh Anas tadi radhiyallahu taala anhu bahwa kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut kalian lebih ringan, lebih tipis dari selai rambut. Namun bagi kami, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk perkara-perkara yang membinasakan. Ya. Wa kaifa la yakununa kadzalik wa hum talamidatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi tarabbu wa alaihi wa alaihi Bagaimana mereka tidak memiliki sifat seperti itu? Memiliki sifat yaitu ijtihad fi atau ibadat, bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan beribadah. Memiliki sifat menggunakan semua waktunya dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki sifat wara yatawarraun an daqaiqil ma'asi yaitu memiliki sifat mereka sangat hati-hati meskipun dari perbuatan dosa yang kecil. Kenapa tidak demikian? Ya. Sementara mereka adalah murid-murid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak seperti itu? Ya, sementara mereka adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Rasulullah mereka mendapatkan tarbiyah pendidikan. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka keluar generasi-generasi yang disebutkan oleh Al-Quran kuntum khaira ummah ukhrijat tak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Fakanu abarral ummah buluban. Mereka para sahabat adalah sebaik-baiknya umat hati mereka. Wa ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, dan orang yang paling sedikit takalluf yaitu memberat-beratkan diri dengan ibadah yang tidak diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab beliau mengatakan bahwa perhatikan dalam kamu beribadah. Engkau sederhana dalam beribadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan jalan yang lurus, itu lebih baik dibandingkan kalian bersungguh-sungguh di dalam beribadah tapi tidak sesuai dengan jalan apa kata beliau? Wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Sesungguhnya sederhana di atas jalan dan sunnah yaitu beribadah. Ibadah itu sederhana. Tidak berat. Baik waktunya, baik jumlahnya, baik sifatnya. Ringan. Tapi di atas jalan di atas sunnah khairun lebih baik daripada beribadah yang sungguh-sungguh yang menyelisih jalan dan sunnah. Fanduru an yakuna amalukum in kana ijtihadan aw iktisadan an yakuna dhalika ala hajil anbiya wa sunnatihim salawatullah alaihim. Maka perhatikan oleh kalian hendaklah amal perbuatan kalian apabila termasuk perbuatan yang memerlukan ijtihad bersungguh-sungguh atau yang sederhana hendaklah sesuai dengan manhaj para nabi dan sunnah mereka salawatullahi alaihim atar ini sahih dikatakan al-imam al-lalikai al-mubarak dan Abu Nuaim ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah itulah generasi sahabat القرآن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله Baik para pendengar, kami telah terhubung kembali dan kami mohon maaf tadi terputus dan kita akan lanjutkan kembali materi yang akan beliau sampaikan. Untuk Ustadz kami persilakan kembali. Silakan Ustadz. Alhamdulillah. Ayo ikhwah. Bagaimana tadi pernyataan dari seorang sahabi yaitu Ubay bin Ka'ab ya. Beliau mengatakan bahwa bersungguh-sungguh di dalam beribadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah maka tentunya lebih baik yang sederhana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itulah para sahabat. Itulah generasi-generasi yang hidup keluar dari bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dalam ilmunya dan paling sedikit takalufnya. Oleh karena itu, tidak heran ya kalau sejarah-sejarah yang kita baca dari mereka seakan seperti dongeng. Namun itulah keadaannya. Sebuah generasi yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kuntum khaira ummatin ukhriyat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kalian merupakan generasi terbaik dari umat ini ya, yang dikeluarkan untuk manusia mengajak kepada yang ma'ruf mencegah dari yang mungkar. Di mana mereka bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah. Mereka sungguh takut dari perbuatan maksiat meskipun yang yang kecil tidak sebagaimana kita kita saksikan bagaimana perbuatan dosa di masa sekarang ini ya tidak imbang dengan ibadah yang kita lakukan dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita agar kita senantiasa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأمور الآخرة فكأنهم يرون ويسمعون لقوة تأثيره صلى الله عليه وسلم على قلوبهم adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada mereka, membina dan mendidik mereka para sahabat dengan perkara-perkara akhirat. Seakan-akan mereka melihat dan mendengar langsung seakan-akan perkara yang goib seperti perkara musyahad perkara yang goib seakan-akan perkara yang bisa dilihat oleh mata perkara yang goib seakan-akan bisa didengar langsung oleh telinga maka ketika diperintahkan kepada mereka dengan satu perintah mereka tidak menolaknya kenapa likuwati taksirihi sallallahu alaihi wasallam ala qulubihim karena kuatnya pengaruh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hati mereka ya wasti'dadihim al-fitri lidzalik dan fitrah mereka yaitu isti'dad siapnya fitrah mereka untuk menerima tersebut maka kita lihat bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada mereka Rasulullah SAW bersabda Ala adullukum ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat qalu bala ya Rasulullah qala isbaghu al-wudu' ala al makari wa kasratu al-khutta ila al-masajid wa intidaru salat ba'da as-salat fadzalikumur ribata fadzalikumur ribata fadzalikumur ribata rawahu Ahmad wa Muslim maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa mengangkat derajat dan bisa menghapus kesalahan ya tidak ditawarkan oleh Rasulullah kepada mereka maukah kalian aku berikan ya apa namanya onta atau kuda atau yang lainnya dari perkara-perkara dunia tapi yang ditawarkan kepada mereka ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotaya wa yarfa'u bihil darajat maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa mengangkat derajat dan bisa menghapus kesalahan apa kata mereka qalu bala ya Rasulullah mereka menjawab serta merta baiklah ya Rasulullah beritahukan kepada kami, tunjukkan kepada kami, kami siap mendengar dan kami siap untuk menjalankan. Apa kata beliau? perbaiki wudhu meskipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan banyaklah melangkah ke masjid untuk menjalankan sholat berjamaah dan menunggu sholat setelah sholat itu merupakan riba itu merupakan riba itu adalah riba ikhwatal iman pendengar rojak yang dimulakan Allah Rabbul Alamin kekuatan imanlah yang bisa menjawab dan menyambut seruan tersebut kekuatan iman orang yang menyampaikan dan kekuatan iman orang yang mendengarkannya. Yang menyampaikan adalah makhluk terbaik di kolom jagat ini yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menerimanya lah adalah generasi terbaik dari umat ini yaitu murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat radhiyallahu taala anhu. Maka kita tidak bisa seperti mereka ya namun kita mengikuti langkah mereka oleh karena itu disebutkan di dalam kitab Usul Sunnah Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala beliau mengatakan Usul Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaitu berpegang teguh kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriman bagaimana iman mereka cara iman mereka cara beribadah mereka oleh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dikatakan bukan al-amal bimakana alaihi asab Rasulillah beramal seperti apa yang dilakukan dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena nggak mungkin beramal seperti itu. Tapi atamasuk berpegang teguh. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah bagaimana sifat dan sikap mereka ya disebutkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa idza sami'u ma unzila ila rasul taru a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, kau lihat bagaimana air mata mereka mengalir karena mendengarkan perkara-perkara yang benar. Bagaimana yang disebutkan dan dipersaksikan oleh seorang sahabi Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in fa'awsina. Al-Ibad bin Sariya radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'idhah nasihat kepada kami. Di mana nasihat tersebut membuat hati bergetar orang yang mendengarnya. Membuat air mata bercucuran orang-orang yang mendengarnya Kemudian kami berkata, Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat orang yang akan meninggalkan dunia ini. Maka segera wasiatkan kepada kami. Begitulah sifat para sahabat. Begitulah sifat generasi terbaik umat ini. Begitulah sifat murid-murid yang lahir dari didikan makhluk terbaik yang ada di kolong jagat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita orang yang beriman adalah kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum. Beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u Abdullah bin Mas'ud mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu Ya. Hendaklah ittiba dan jangan berbuat bin ahmaka cukuplah bagi kalian. Dalam asal yang lain katakan, "Waman yata'assa falyata'assa bi ashabi Rasulillah." Barang siapa yang ingin mengikuti, ikutilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir mengatakan ketika menjelaskan surat Al-Ahqaf ayat 11, perkara-perkara yang tidak dikerjakan, tidak diucapkan dan tidak dikerjakan oleh para sahabat termasuk perkara-perkara bid'ah ketika menjelaskan firman Allah wa qala alladziina wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu law kana khairat ma sabaquna ilai berkatalah orang-orang kafir kepada orang beriman seandainya Islam itu baik tidak mungkin mereka mendahului kami kata mereka yang berkata adalah orang-orang musyrik dari kalangan elit-elit Quraisy yang ditujukan kepada para duafa, para fukoro, orang-orang lemah dari kalangan orang Islam seperti Khabbab, Ammar bin Yasir dan juga uh, Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Rabah ya ditujukan kepada mereka. Dengan kesombongannya seandainya Islam itu baik, tidak mungkin mereka menyambut mendahului kami. Maka pemahaman sebaliknya adalah bahwa tidak mungkin sesuatu yang tidak baik kemudian tidak tidak disambut sehingga terkenalah dengan ucapan laukana khairan la sabakuna ilai. Seandainya perkara itu baik, maka pastilah mereka mendalui kami. Oleh karena itu, mari kita untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, untuk menghidupkan hati kita dengan ketakwaan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mari iman dan ibadah amal kita kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقد اجتمع فيهم من أسباب الخير وقوة الإيمان ما لم يجتمع في جيل قبله ولا يمكن أن يجتمع في جيل بعده telah berkumpul pada mereka yaitu sebab-sebab kebaikan dan kekuatan imam iman di mana hal ini tidak ada pada generasi sebelumnya dan tidak mungkin terjadi pada generasi setelahnya ya. dikatakan kepada sebagian al-afadil hal yumkin an yati jilun mislu as-sahabah qala la apakah mungkin datang generasi seperti para sahabat dikatakan tidak ya kemudian ditanya lagi lima ada kenapa qala li'annahum ya yalzamuhum an ya tatalammazu ala syekh mithli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kalau ingin seperti mereka maka hendaklah apa hendaklah menjadi murid ya ya di tangan syekh seperti Rasulullah SAW. Falamma ta'azzar tsani wastahal. Ta'azzar awal istahal. Ketika yang kedua nggak mungkin, maka yang pertama pun juga nggak mungkin. Ketika nggak mungkin ada guru seperti Rasulullah, maka nggak mungkin ada murid seperti para sahabat. Ya, walakin alladhi yabqa huwa al-iqtida bihadzal jil al-fadil. Namun yang ada adalah hendaklah kita mengikuti hendaklah kita ittiba wal iqtida mengikuti ya jejak langkah ya generasi yang mulia ini wa ta'assi bi tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyati as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum dan mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ya fa min asbab ziyadati iman dirasatu adillatu tauhidur rububiyah dan diantara penyebab-penyebab bertambahnya iman, mempelajari dalil-dalil tentang tauhid rububiyah. Ya. Wa alamatin nubuwah wa alamatun nubuwah wa adillatul ba'ts wa ghairu dan juga mempelajari tanda-tanda kenabian serta mempelajari dalil-dalil yang berkaitan dengan al-ba'ts yaitu hari kebangkitan dan lain sebagainya. Kenapa? Fa'innal iman yazdadu bikasratil adillah. Iman bisa bertambah dengan banyaknya dalil-dalil. Ya. Wa quwwati dalalatiha dan kekuatan dalil-dalil tersebut. Wa yanqusu bil ghiflah an dzalika wal jahli bihi dan akan berkurang iman dengan lalainya dari yang demikian itu serta bodohnya dari dalil-dalil tersebut. Maka iman dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan Orang akan bertambah keimanannya apabila ilmunya bertambah. Iman seseorang akan bertambah apabila ilmunya bertambah. Demikian juga ilmu <clears throat> seseorang akan bertambah ketika keimanannya akan bertambah. Ketika imannya bertambah, maka seseorang akan senantiasa ingin mengetahui lebih banyak ilmu ketika dia tahu bahwa neraka atau surga yang menjadi tujuannya, menjadi akhir dari tempat tempatnya, maka dia berupaya untuk mengetahui ilmu yang bisa menghantarkannya ke surga dan dia berupaya untuk mengetahui ilmu yang bisa menjauhkannya dari dari api neraka. Ikhwan fiddin, rahimani wa maka pertama yang bisa mengobati dan mengeluarkan kita dari banyaknya perbuatan maksiat yaitu taqwiyatul iman billah menguatkan keimanan kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir ya. serta menghidupkan hati dengan ketakwaan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita lihat bagaimana generasi sahabat dalam me mempraktekkan dan mengamalkan hal tersebut sebagaimana sudah penjelasan di depan Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, penyebab iman bertambah adalah mempelajari dalil-dalil tentang tauhid. Baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Itu bisa menguatkan iman kepada Allah dan hari akhir. Karena kalau orang memiliki sifat bahwa Allah melihat, bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisap, maka tentunya kita akan memiliki rasa takut kepada Allah untuk melakukan maksiat. Seandainya dan memang sudah tabiatnya manusia terjerumus dan terjerumus, maka dia akan kembali berupaya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Karena memang anak Adam itu tempatnya salah. Kullu bani, beni Adam khata' wa khair al khata'in at Setiap orang pasti salah dan sebaik-baik orang yang salah ada orang yang mau bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman bisa berkurang dengan lalainya ya kepada dalil-dalil tersebut ya tidak memperhatikan tentang dalil-dalil tauhid rububiyah tauhid uluhiyah tauhid asma wa sifat itu akan juga akan berkurang keimanannya bodohnya terhadap perkara itu akan mengurangi keimanannya dan tentunya ketika keimanan berkurang maka akan mudah bagi seseorang untuk berbuat maksiat Syekh Muhammad bin Saleh Al Al-Saimin beliau mengatakan banyak di dalam ayat iman pada Allah dan hari akhir ini bersambung. Banyak dalam hadis juga demikian. Karena apa? Karena kalau orang sudah nggak memiliki iman kepada hari akhir, maka dia akan melakukan semaunya. Korupsi semaunya, berzina semaunya, riba semaunya, berbohong semaunya, curang semaunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena apa? Karena menipisnya keimanan kepada hari akhir. Dari akhir ada di situ hisab, perhitungan. Dari akhir itu ada mizan, timbangan, amal, buruk dan baik. Di situ ada sirat, yaitu orang meniti di atas jalan, di atas neraka. Maka semuanya ketika keimanan terhadap Allah dan hari akhir menguat, ya, maka kita akan lebih menguat pula untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Dan ini dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Perhatikan dalam firman Allah, Inna "Innama ya'muru masajidallah man amana manabillah wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah, orang beriman pada Allah dan hari akhir. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Falikul khairu aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, dia berkata baik, kalau nggak bisa diamlah. Maka di sini iman kepada Allah dan hari akhir banyak di situ ya bersama ya. menunjukkan kata Syekh Muhammad bin Shalih dalam Syarah Al-Aqidah al wasitiyah kalau orang menipis keimanan akan hari akhir ya tentunya mereka akan melakukan apa yang dimau ya. maka di sini perkuatkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir dan jalan atau caranya tidak bisa tidak kecuali dengan ilmu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian jasa para dai ya yang telah membuka kajian di mana-mana. Mereka membuka kajian tentang tauhid, membuka kajian tentang tafsir Al-Qur'an, tentang hadis, maka marilah kita berlomba-lomba untuk mendatanginya dalam rangka apa? Menguatkan keimanan kita sehingga terhindar dari perbuatan dosa kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian poin yang pertama insya Allah akan ada poin-poin berikutnya yang membicarakan tentang ilaju kahrotil ma'asi yaitu bagaimana jalan keluar dari banyaknya perbuatan maksiat ini. Demikian untuk selanjutnya saya kembalikan kepada al-akh al-fadil Umar hafizahullah taala falyatafaddal. Nah, Jazakallahu khairan atas kesempatan dan materi yang telah antum sampaikan. Dan selanjutnya kita akan ajak para pendengar semuanya untuk uh, membahas materi ini dengan soal jawab bersama antum Ustaz. Akan tetapi kami akan jeda terlebih dahulu. Untuk itu kepada Anda para pendengar yang ingin bertanya setelah jeda berikut ini, anda bisa bertanya melalui telepon di 021 823 6543 ataupun Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819 896543. Nah, Ustaz kita akan jeda terlebih dahulu, Ustaz. Iya, Baik, para pendengar kami akan jeda terlebih dahulu. Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة والجماعة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar semua telah kita ikuti bersama satu kajian yang telah disampaikan oleh beliau dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari Anda semua. Untuk yang pertama kami akan angkat dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apabila seorang yang bertobat, apakah ada hal lain yang harus dilakukan oleh orang tersebut apabila ia ingat dengan dosa perbuatan zinanya di masa mudanya yang sering membuat pelakunya menangis dan takut akan siksa Allah? Karena Hingga, hingga kini, bayang-bayangan perbuatan tersebut masih terus menghantui benak pelakunya. Meski kini pelakunya telah berumah tangga dengan orang lain, mohon kiranya ada nasihat dari antum Ustaz, apakah ada ada perbuatan selain tobat yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang telah berbuat dosa di masa lalu? Silakan Ustaz. Iya, kepada orang yang siapapun yang berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim" La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hamba yang melampaui batas pada dirinya yaitu berbuat dosa, maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Dan juga Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiru fastaghfiruni aghfir lakum." Maka Ah, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Ya. Dan aku mengampuni dosa semuanya. Fastafiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kalian kepada aku, maka aku akan mengampuni kalian. Namun perhatikan bagaimana syarat-syarat tobat. Ya, seorang ketika uh, takut dan menangis karena dosanya yang masa lalu, tentu ini merupakan tanda keimanan. Namun jangan lupa kalau dibiarkan begitu saja tanpa adanya ilmu, ya maka bukan menjadi kebaikan malah sebaliknya. Dia menangisi itu tapi tidak mau berbuat baik. Maka tobat yang benar pertama ikhlas syarat yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah al-ikhla anidambi harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ya an-nadam menyesal Kemudian al-azmu ala Allah ya allah ilaih. Yaitu keinginan yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu. Ikhlas menyesal, meninggalkan perbuatan dosa itu, dan tidak ada keinginan lagi untuk berbuat dosa itu. Dan yang kelima, kalau berkaitan dengan hak anak Adam, baik harta maupun harga diri, hendaklah minta dimaafkan atau dikembalikan harta tersebut. Itulah tobat taubatan nasuha, tobat yang sebenarnya. Bagi orang yang bertobat, hendaklah seperti itu. Menyesal sehingga menangis, itu adalah suatu kebaikan. Ya. Meninggalkan perbuatan dosa tersebut, kemudian istighfar kepada Allah dan jangan sampai ada keinginan untuk kembali kepadanya. Maka seperti itulah yang harus ada pada orang yang yang bertobat dan jangan putus asa bahwa Allah mengampuni semua dosa. Ya. Jangan hanya mengingat-ingat dosa lalu kemudian dia berbuat tidak mau melakukan ibadah kepada Allah. Tentu itu merupakan kesalahan. Demikianlah. Nah, Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang antum berikan Ustadz dan selanjutnya kami angkat selanjutnya kita akan angkat dari pesan singkat kembali Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam Anda adalah seorang pendengar di Depok. Eh, Ustadz bagaimanakah caranya bergaul dengan teman yang kita cintai? Apakah boleh sekedar ngobrol-ngobrol berduaan atau atau hal yang lainnya Ustadz? Dan juga ada satu pertanyaan yang semakna Ustaz apakah dibenarkan seseorang ahwat yang telah memakai jilbab dengan sempurna dia bergaul dengan seseorang laki-laki yang dikenalnya sebagai orang yang rajin sholat dengan alasan kalau bergaul dengan yang sudah sering-sering mengaji atau yang sering melaksanakan ibadah dia akan terjaga silakan Ustaz iya iya tentunya kalau bukan lain jenis dan bukan mahram ya jangan kita berandai-andai ya tentu ada batasannya kalau sekedar berhubungan sebagai saudara kemudian memberikan buku yang bermanfaat ya ya kemudian tidak ada tidak itu maka tidak ada masalah tapi persoalannya ya biasanya kalau dia bukan mahramnya tentunya nanti akan digoda oleh syaitan ya dan sudah banyak terjadi perzinahan disebabkan karena itu. Karena tidak ada seorang pun yang terjamin dirinya ya, dari perbuatan maksiat. Bahkan ketahuilah ada seorang tabi'in yang usianya sudah 70 tahun, ya, yaitu Sa'id Ibn Musayyib, rahimahullah ta'ala, apa yang beliau ucapkan, beliau umurnya 70 tahun, sudah renta, dan beliau buta, beliau ucapkan apa, yang aku takutkan, ya, dan aku dan aku takuti adalah yaitu fitnahnya wanita. Nah ini. Oleh karena itu ya kepada kepada penanya ya jangan merasa aman dari fitnah tersebut. Ya, baik yang wanitanya terfitnah dengan lakinya dan, dan sebaliknya. Ya, dan sebaliknya. Oleh karena itu hindarkan ya hubungan seperti itu ya. Carilah teman-teman sesama perempuan, sama wanita, sama akhwat ya. Karena apa? karena nggak ada yang selamat dari fitnah wanita dan juga fitnah laki-laki. Ya. Kalau ngobrol sekedar ngobrol dengan teman yang sama jenis, tentunya jalan obrolan-obrolan yang bermanfaat. Sebagaimana tadi sabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma nih. yakni. Di antara tanda kebaikan seseorang, ya, yaitu meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Maka na yu'minu billah wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan akhir, hendaklah berbicara yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Orang yang ingin berbicara hendaklah berpikir dulu, ya, karena banyak karena obrolan kemudian menjadi perkelahian, pertengkaran, perselisihan satu dengan yang lain. Allahu a'lam. Nah, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang Anda berikan dan kembali kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dari Ibnu Husain di Jakarta. Barakallahu fikum. Ustaz, Ana memberi nasihat kepada seorang teman Ana, yaitu nasihat tentang takwa dan bahaya maksiat serta dosa. Tapi teman Ana tersebut menjawab, berikanlah nasihatmu kepada teman-temanmu yang belum ngaji, jangan kepadaku apakah uh, pertanyaannya untuk siapakah nasihat itu Ustadz? Apakah untuk orang yang berilmu itu ataukah untuk uh, apakah orang yang berilmu nggak perlu diberi nasihat dari orang lain? Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, ya Nabi bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li muslimin wa ammatihim agama adalah nasihat. Kemudian eh, apa namanya? Para sahabat bertanya untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk kaum muslimin seluruhnya tanpa pandang bulu. Allah berfirman, "Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Berwasiatlah ya, yaitu dalam kebenaran saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berfleks tentang tentang kesabaran. Jadi untuk siapa saja, ya. Tidak hanya untuk orang yang tidak berilmu, bahkan orang berilmu perlu nasihat semuanya perlu nasihat. Demikian, Pak. Nah, Ustaz, kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali, Ustaz. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ah, adik sepupu Ana telah murtad dari Islam. Apakah ada cara untuk mendawakan dia agar kembali kepada Islam? dari hamba Allah di Bekasi. Silakan Ustaz. Iya, iya. Ya, memang kasus seperti itu sangat disesalkan dan sangat disayangkan ya. Tentunya itu akibat dari jauhnya dari agama dan salah dalam pergaulan. Di samping juga upaya-upaya orang di luar Islam selalu ingin memurtadkan orang-orang Islam sebagaimana firman Allah ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم sungguh sangat uh, sangat berkeinginan yang kuat kebanyakan dari ahlu kitab Kristen dan Yahudi agar kalian keluar dari agama kalian ya eh, menjadi kafir setelah kalian beriman karena adanya kedengkian dalam hati mereka maka apa ya seandainya pemerintah itu menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala Ya, sabda Nabi, man baddala dinahu faktulu, orang yang mengganti agamanya maka dibunuh. Apa yang melakukannya adalah harus penguasa bukan orang sembarangan, ya. Maka nasihat yang diberikan adalah hendaklah diajak kembali kepada agama Islam. Ya, karena kalau bisa mengajak kembali kepada agama Islam, maka insya Allah mendapatkan uh, apa namanya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau mengatakan, la an Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Sungguh Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantaraan perantaraan kamu maka itu lebih baik daripada onta merah di mana onta merah merupakan tunggangan yang istimewa pada zaman tersebut Demikianlah. Allah. Nah Ustaz. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan terakhir kita saat di perjumpaan sore hari ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimanakah dengan curhat meminta saran sehingga melibatkan pembicaraan tentang orang lain. Apakah ini termasuk gibah Ustaz? Syukran, silakan Ustaz. Iya, memang gibah sebagian ada yang dibolehkan ya. Kemudian seperti Hindun gibah suaminya di depan Nabi karena suaminya pelit. Sehingga Nabi tidak menyalahkan Hindun dengan mengucapkan hal itu. Ya, dan bahkan beliau mengatakan khudhi ma yakfiki wa waladaki ya ambillah apa yang mencukupi engkau wahai Hindun dan untuk anakmu dan Nabi tidak menyalahkan apa yang diomongkan Hindun tentang eh, kejelekan suaminya Abu Sofyan ya radhiyallahu taala anhuma Nah, namun di sini tentunya hati-hati, jangan sampai mudah untuk membicarakan kejelekan orang lain. Yang boleh di, di, di menjarakan riba atau mencegah orang lain seperti minta fatwa kepada orang yang punya ilmu ya kemudian seperti kasus Hindun tadi atau orang tersebut memang banyak merugikan orang lain kemudian harus disampaikan maka itu tidak ada masalah kemudian kalau curhat tentang dirinya jangan mudah-mudah untuk curhat ke sana curhat ke sini curhat ya karena itu nantinya bukan malah kebaikan yang ada justru malah e, kerusakan yang timbul hendaklah memilih orang yang berilmu untuk mencari jalan keluar dan hendaklah jujur untuk membicarakan kasusnya sehingga orang yang memberikan jalan keluar tersebut tidak salah dalam memberikan jawabannya karena jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diberikan demikian Ayumar Umar nah, bermanfaat nah.